Surah As-Saffat Bismillahirrahmanirrahim Demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh demi rombongan yang membacakan peringatan. Sungguh, Tuhanmu benar-benar Esa. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Inna zayyanna زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang وحفظا من كل شيطان مارد dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب Setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Untuk mengusir mereka dan mereka akan mendapat azab yang kekal. Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka dia akan dikejar oleh bintang yang menyala. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka apakah penciptaan mereka lebih sulit atau apa yang telah kami ciptakan itu sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat بل عجبت ويسخرون bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka dan mereka menghinamu. Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya. Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokannya. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين dan mereka berkata ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang apakah benar kami akan dibangkitkan kembali أوآباؤنا الأولون Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina. Maka sungguh, Kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka melihatnya. Ya Dan mereka berkata, alangkah celakanya kami, kiranya inilah hari pembalasan itu. Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون diperintahkan kepada para malaikat kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama teman-teman mereka dan apa yang dahulu mereka sembah من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم kumpulkanlah mereka bersama Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah maka tunjukkanlah kepada mereka jalan menuju neraka وقفوهم إنهم مسؤولون dan tahanlah mereka di tempat perhentian sesungguhnya mereka akan ditanya ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون Akan dikatakan kepada mereka, mengapa kamu tidak saling menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling berbantah-bantahan. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين Orang-orang yang pernah menjadi pengikut berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari sebelah kanan. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, Tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang-orang yang beriman. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Maka pantaslah putusan azab Tuhan menimpa kita. Kita pasti akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri adalah orang-orang yang sesat. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون Maka sungguh, mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab. إنا كذلك نفعل بالمجرمين Sungguh, demikianlah kami memperlakukan orang-orang yang berbuat dosa. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون Sesungguhnya dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, tidak ada sembahan selain Allah, mereka menyombongkan diri. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون dan mereka berkata, Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Padahal Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul yang sebelumnya. Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Ulaika lahum rizqum ma'lum mereka itu memperoleh rizki yang telah ditentukan. Yaitu buah-buahan dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Mereka dimuliakan di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan saling berhadap-hadapan. Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum air itu tidak akan memabukkan dan juga mereka tidak mabuk karenanya. Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah yang membatasi pandangannya. Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, Sesungguhnya aku dahulu pernah punya seorang teman. Temanku itu berkata, Apakah sungguh kamu termasuk orang-orang yang benarkan hari berbangkit? Apakah apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita akan dibangkitkan untuk diberi balasan? قال هل أنتم مطلعون Dia berkata, Maukah kamu menengok temanku itu? فاطلع فرآه في سواء الجحيم Maka dia pun menengoknya, dan dia melihat temannya di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. قال تالله إن كدت لتردين Dia berkata, Demi Allah, engkau hampir saja membuat aku celaka. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. أفما نحن بميتين maka apakah kita tidak akan mati? Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia dan kita tidak akan diazab di akhirat ini. Sungguh ini benar-benar kemenangan yang agung. Limithli hadha falyamalil 'amilun untuk kemenangan seperti ini, maka hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Bukankah makanan surga itu hidangan yang lebih baik? Ataukah pohon zakum? Sungguh, kami telah menjadikan pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang yang zalim. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم Sesungguhnya pohon zakum itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. طلعها كأنه رؤوس الشياطين Mayangnya seperti kepala-kepala setan. maka sungguh mereka pasti akan makan buah dari pohon itu dan mereka akan mengisi perut-perut mereka dengan buah dari pohon zakum itu. Kemudian sesungguhnya setelah mereka memakan buah zakum itu, mereka pasti akan mendapatkan minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. Kemudian tempat kembali mereka pasti ke dalam neraka jahim. Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka berada dalam keadaan sesat. فهم على آثارهم يهرعون Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين Dan sungguh, sebelum mereka telah sesat pula sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sungguh, kami pun telah mengutus para rasul sebagai pemberi peringatan di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.